warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat dawah sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada Bagaimana kabar sahabat dawah semua? Seratus tujuh poin tujuh. Seratus tujuh poin tujuh. Seratus tujuh poin tujuh. Seratus tujuh poin tujuh. Almatur FM. Media dakwah dan tilawah. Media dakwah dan tilawah. Media dakwah dan tilawah. Media dakwah dan tilawah. 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. باسط المعروف جامعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkat meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia 107.7 107.7 107.7 107.7 Almatur FM Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Fajar. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Dan dari kejahatan malam, apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir, yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dengan 107.7 107.7 107.7 107.7 Almatur FM Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah 107.7 Almatuk FM Media dakwah dan tilawah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd 107.7 Al-Matuk FM Media Dakwah dan Tilawah Disiarkan langsung dari Gedung Syam lantai 2 Al-Matuk Islamic Boarding School Jalan Kadu Dampit KM3 Cisaat Sukabumi Alhamdulillah pada hari ini, Kamis 21 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Maret 2019 Masehi, 107.7 Almatuk FM mengudara kembali dan menyapa sahabat dakwah sekalian. Dan insya Allah pada pagi hari ini bersama saya Bagas Soji Pasha akan menemani sahabat dakwah sekalian dalam program sarapan kolbu selama kurang lebih 40 menit, ke depan. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio kami Al Ustadz Didik Permana LC Hafizahullah Ta'ala yang mana insya Allah akan membahas akan melanjutkan pembahasan materi dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Assalamualaikum ya Ustadz, kaifa halukum? Khair, Baiklah, sahabat dawah sekalian, mari kita simak dengan sesama pemaparan yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Didiklar Pemana Hafizullah Ta'ala alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya alaihissanih والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رحمتك نرجوك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الحمد لله Tidak ada kata yang pantas kita rangkai pada pagi yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan taufiknya kita semua bisa mendengarkan kajian di pagi yang berbahagia ini. <coughs> Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan satu bab yaitu bab yang berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Dan yang terakhir kita bahas yaitu mengenai hukum sisa air yang telah dipergunakan oleh manusia dan yang telah dipergunakan oleh hewan. Dan telah kita ambil kesimpulan bahwasanya air-air tersebut tetap suci. Baik itu sisa manusia maupun sisa hewan. Kecuali yang telah dipergunakan oleh hewan anjing dan babi. Ini telah kita bahas pada kesempatan yang yang lalu. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu berkata Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala al bab Thani Bab yang kedua Fil Aniyah yaitu yang berkenaan dengan bejana-bejana. Wafihi fihi iddatu masail yang berkenaan dengan masalah bejani ini ada beberapa permasalahan. Sebelum kita mulai ke dalam permasalahan-permasalahan tersebut, kita fahami dulu apa yang dimaksud dengan al-aniyah. Al-aniyah hiyal awiyah allati yuhfazu fiha al-ma' wa ghairi. Al-aniyah adalah wadah-wadah yang biasa dipergunakan untuk menyimpan air wa ghairuhu atau yang selainnya. Ya. Sawa'un kanat minal hadid atau min ghairihi baik wadah tersebut terbuat dari besi maupun dari yang selainnya. Misalkan dari tembaga, dari aluminium, dari plastik atau yang lainnya. Maka ini yang dimaksud dengan al-aniyah, yaitu wadah-wadah. Yang mana al-aniyah ini dalam bahasa Arab bentuk plural daripada al-ina. Ya, dan al-aniyah ini memiliki jamak juga Yaitu jamak daripada jamak Atau yang biasa dikenal dengan Sirat muntahal jumu' Yaitu al-awani Al-awani jamak daripada al-aniyah Dan al-aniyah jamak daripada al-ina' Maka apa hukum kita mempergunakan wadah-wadah tersebut Syekh mengatakan wal aslu fi hal ibahah hukum asal dari mempergunakan bejana-bejana tersebut adalah boleh halal liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh apa yang berada di bumi. Maka para ulama menjelaskan hukum asal dari perkara-perkara dunia itu hukumnya adalah boleh. Al aslu fil asya al ibahah itu kata para ulama usul. Hukum asal dari perkara-perkara dunia itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharuman hal tersebut. Ya. Saya mau nanya dulu sebentar nih sama Akh Bagas. Kalau buat nasi goreng hukumnya boleh? Boleh. Kalau nasi gorengnya dicampur petai boleh? Boleh. Boleh. Dicampur gorengan boleh? Kalau dicampur daging babi? Tidak boleh. Kenapa? Karena telah ada dalil yang menyatakan bahwasanya daging babi itu haram. Baik, barokallahu fiik. Hasan, jazakallahu khairan maka hukum asal dari perkara dunia ini boleh. Apapun itu hukum asalnya boleh. Kita masak nasi goreng dicampur dengan petai, dicampur dengan jengkol, ya, dicampur dengan apa saja selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asalnya boleh. Berbeda dengan perkara al-ibadah. Para ulama menjelaskan bahwasannya Al-aslu fil ibadati al-hadr Hukum asal dari ibadah itu adalah terlarang Hatta ya'tiyad dalilu ala masyru'iyatiha Sampai datangnya dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya ibadah tersebut ya, Ini merupakan kaidah yang sangat besar di dalam ilmu usul fiqh. Hukum asal daripada ibadah adalah terlarang. Oleh karena kita ketahui bahwasanya Nabi saw itu belum beribadah apa-apa sebelum beliau diutus sebagai rasul. Tidak ada ibadah yang beliau syariatkan sebelum beliau diutus sebagai rasul. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang kita ketahui sekarang itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada beliau setelah beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Berkata Syekh Hafizahullah taala al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama. Isti'amalu aniyati zahabi wal fidlati wa ghairihima fi taharah hukum yang berkenaan dengan penggunaan emas dan perak atau yang selainnya dari bejana-bejana untuk bersuci. Ini permasalahan pertama apa hukum kita mempergunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak di dalam bersuci. Syekh Saleh hafizahullah taala beliau menjelaskan yajuzu isti'malu jami'ul awani fil akli wa syurbi wa sairil isti'mal إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة Kata beliau, boleh kita mempergunakan semua bejana-bejana, semua wadah-wadah, ya, baik untuk makan atau untuk minum atau untuk perkara-perkara yang lain, baik untuk berwudu atau dijadikan sebagai hiasan atau yang lainnya. Idza kana tahiratan mubahah, maka hukumnya boleh kapan ketika bejana tersebut suci tidak najis. Kemudian yang kedua adalah boleh diperbolehkan dalam syariat kita. Ya maka bejana apa saja selama dia suci dan tidak dilarang kita mempergunakannya maka ini hukum asalnya boleh walau kanat saminah walaupun sangat mahal walaupun sangat mahal ya contohnya apa bejana yang terbuat dari berlian hukum asalnya boleh walaupun sangat mahal libaqaiha 'alal asli wa al ibahah. Dikarenakan hal tersebut masih berada pada kaidah syariat kita yang besar yaitu hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Ya. Ma'ada aniyatadz zahabi wal fiddah kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. ya. Maka di dalam syariat kita seluruh bejana-bejana itu boleh, seluruh wadah-wadah itu boleh kita pergunakan. Baik yang terbuat dari berlian, tembaga, aluminium, plastik, ya. Atau bahkan sekarang ada plastik yang anti panas dan seterusnya. Maka itu boleh kecuali dua hal yaitu bejana yang terbuat dari emas dan bejana yang terbuat dari perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihi ma khasah. Sungguhnya kita dilarang di, diharamkan untuk makan dan minum dengan menggunakan dua bejana tersebut yaitu yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak duna sairil isti'mal ya pelarangan ini kata beliau hanya berkenaan dengan makan dan minum saja adapun yang selainnya maka itu diperbolehkan kata beliau. Jadi sesoleh Alusi al itu menjelaskan haram kita mempergunakan ya bejana dari emas dan perak untuk kita pergunakan makan dan minum. Ini di atas kesepakatan para ulama. Dan beliau menambahkan namun boleh kita mempergunakan kedua bejana tersebut kalau dipergunakan selain makan dan minum. Ini pendapat beliau. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di kitab sahihnya nomor 5426 dan Al Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 2067. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatiz-dhahabi wal Jangan kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan kalian makan dari bejana-bejana tersebut. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Sesungguhnya hal itu ya sesungguhnya bejana tersebut itu untuk mereka yaitu orang-orang kafir selama di dunia walakum fil akhirah dan bejana itu boleh untuk kalian kapan nanti di hari akhirat ya maka kata beliau boleh kita mempergunakan bejana dari emas dan perak kalau memang bukan dipergunakan untuk makan dan minum karena di situ di dalam hadis itu disebutkan kata-kata jangan kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan kalian makan darinya. Ya, namun pendapat sesoleh al Syekh ini bertentangan dengan pendapatnya jumhurul ulama. Ya, pendapatnya mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwasanya bejana emas dan perak tetap tidak boleh dipergunakan walaupun bukan untuk makan dan minum. Ya. Walaupun bukan untuk makan dan minum. Kenapa? Dikarenakan di dalam hadis yang barusan kita dengar itu Rasulullah SAW menyebutkan illah alasan kenapa bejana emas dan perak itu dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, fa halahum fid dunya, walahum fil akhirah, walakum fil akhirah. Sesungguhnya bejana-bejana tersebut itu untuk orang-orang kafir ketika di dunia. Adapun kalian boleh nanti mempergunakan bejana tersebut nanti di akhirat. Maka dari ilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ini bisa kita ketahui bahwasanya ya pelarangan penggunaan dari bejana emas dan perak ini berlaku baik untuk makan dan minum maupun untuk selain makan dan minum untuk bersuci ya atau untuk ya dijadikan hiasan maka pendapat yang rojih wallahu taala alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya bejana emas dan perak itu tidak boleh kita pergunakan sama sekali karena Nabi SAW menyebutkan alasannya ini untuk mereka orang-orang kafir di dunia adapun kita ini tidak boleh sama sekali kecuali nanti di hari akhirat wallahu taala alam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi بطنه nar jahannam dan hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa yang meminum dari bejana perak Sesungguhnya dia sedang memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Wali <clears throat> ya. Maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang mempergunakan bejana perak untuk dipergunakan makan atau minum. Ya. Sungguhnya dia sedang memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Maka ini adalah dalil yang jelas dari dua hadis tersebut. Ini merupakan dalil yang jelas bahwasanya diharamkan bagi kita ya untuk mempergunakan bejana emas dan perak baik untuk makan dan minum maupun untuk yang selainnya. Ya, walaupun ya tetap di sini Syekh soleh al beliau membolehkan ketika dipergunakan bukan untuk makan dan minum. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال kata beliau ini adalah nas yang jelas tentang perharaman mempergunakan bejana emas dan perak ya untuk dipakai makan dan minum. Adapun selainnya itu diperbolehkan. Itu pendapat beliau. Dan pendapat beliau ini menyelisih pendapat mayoritas para ulama. Wan 'amun yatana al-ina al-khalis awil mumawah wal Kemudian beliau menjelaskan dan larangan ini sifatnya umum baik untuk bejana yang terbuat murni dari emas dan perak haul mumawwah bidzahabi wal fiddah atau yang hanya dilapisi oleh emas dan perak ya au alladhi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddah atau yang di dalamnya terdapat emas dan perak maka hukum asalnya ini terlarang baik itu bejana yang murni semuanya emas atau murni semuanya perak atau bejana yang mungkin bahan dasarnya itu besi namun warnanya dilapisi oleh emas murni atau warnanya dilapisi oleh perak murni ini juga masuk ke dalam larangan kedua hadis tersebut ya. Ayo. Kemudian kita lanjut ke masalah yang kedua, masalahnya pendek insyaallah. al masalatus thaniyah permasalahan yang kedua. Hukm isti'amalil ina al-mudabbab bidh wal fiddah. Hukum mempergunakan bejana-bejana yang disambung dengan menggunakan emas dan perak. Ya, ini permasalahan kedua. Apa hukum kita mempergunakan bejana yang pecah, yang dia terbelah kemudian disambung dengan menggunakan emas dan perak. Kata Syekh di sini, "In kanat ad-dabbatu min adh-dhahabi haruma isti'malul ina'i mutlaqa. Kalau seandainya penyambungannya itu menggunakan emas, ya, jadi bejana terbuat dari besi, namun belah, kemudian disambungkan dengan menggunakan emas, maka apa kata beliau mesti amalul ina mutlakon. Maka dalam kondisi seperti ini haram kita pergunakan bejana tersebut secara mutlak. Lidukulihi tahta umumin Lidukulihi tahta umumin Ya. Dikarenakan hal ini masuk ke dalam keumuman nas atau hadis yang melarang tentang penggunaan emas untuk bejana. Amma in kanat kanatil dhabbatu al fiddah wa hiya yasira fa innaha aw fa innahu yajuzu isti'malul ina. Adapun kalau sambungannya itu menggunakan perak wahya yasirah dan dia sedikit fa innahu yajuzu isti'malul ina maka dalam kondisi tersebut boleh kita mempergunakan bejana tersebut. Boleh kita mempergunakan bejana tersebut. Jadi kalau ada bejana yang pecah, kemudian disambung. Kalau disambung oleh selain emas dan perak ini sepakat semuanya boleh. Disambung dengan menggunakan emas ini sepakat akan keharamannya. Kemudian bagaimana kalau disambung dengan menggunakan perak? para ulama membolehkan akan hal tersebut selama sedikit. Kenapa? Li hadisi Anas radhiyallahu anhu qol in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Dikarenakan hal tersebut berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3109. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "In kasara qadahu" atau Anas bin Malik menjelaskan, "In kasara qadahu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam." wadah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka Rasulullah SAW menjadikan penyambung untuk bejana yang pecah tersebut adalah ya emas yang sudah dipanaskan kemudian dijadikan sebagai penyambung bejana tersebut. Ya. Hadis ini menunjukkan akan bolehnya kita menyambung menyambung bejana ya yang disambung dengan menggunakan perak dengan syarat sedikit. Maka boleh kita menyambung bejana dengan menggunakan perak dengan dua syarat. Yang pertama adalah yasiroh sedikit. Kemudian yang kedua adalah hajah. Ya, ada kebutuhan kita menggunakan sambungan perak tersebut. Ya. Apa bedanya antara hajat dengan darurat atau darurat? Ya, ini sebagian orang ada yang tidak membedakan antara hajat dengan darurat. Kenapa kamu tidak bersafar dengan menggunakan mahram terutama ya ini untuk wanita dia mengatakan darurat kenapa darurat ya saudara laki-laki saya sedang sibuk nah ini bukan darurat ini namanya ya kalau hanya sibuk saja dengan urusan dunianya maka ini bukan darurat maka sebagian orang itu salah kaprah dalam memahami maksud darurat apa beda antara hajat dengan darurat hajat itu adalah ma yalhaquhu bitarkihi dharar yaitu sesuatu yang kalau kita tidak melakukannya kita akan mendapatkan madharat kebahayaan wa yaqumu maqamahu ghairuhu namun ya ada opsi yang lain yang bisa kita pergunakan selain hal tersebut contohnya apa contohnya ini yang bersama kita ya kita boleh mempergunakan atau menyambung bejana yang pecah dengan menggunakan perak karena memang ada kebutuhan walaupun kita juga bisa menyambung bejana tersebut dengan selain perak maka ini namanya hajat kebutuhan ya karena di sana ada opsi yang lain adapun darurat adalah ma yalhaquhu bitarkihi dharar sesuatu yang kalau kita tidak melakukannya kita akan mendapatkan madorot kebahayaan wala yaqumu maqamahu ghairuhu dan tidak ada jalan yang lain selain hal tersebut ya. contohnya apa ya, contohnya seperti kisah yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Torofah bahwasannya <clears throat> kakeknya ya Arjafah bin Asad itu hidungnya terputus hidungnya terputus ya pada hari kilat fattakhadha anfan min wariqin fa'antanna alih maka dia menjadikan penyambung hidungnya itu sesuatu yang terbuat daripada perak namun hal itu menjadikan hidungnya busuk beraroma yang sangat tidak sedap. Fa'amarohun Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dhahab. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengganti sambungan yang terbuat dari perak tersebut dengan menggunakan sambungan dari emas. Kenapa? Nabi SAW membolehkan hal ini karena ini masuknya ke dalam darurat. Ya, dengan menggunakan perak saja itu bisa membusuk. Berarti apalagi selain perak. Ya. Jenis-jenis yang bisa karatan. Dengan perak saja bisa busuk. Maka Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyambung hidungnya dengan menggunakan emas ya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3696. Ya, maka ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi kali ini ya mengenai eh, bejana-bejana ya. bahwasanya boleh kita menggunakan seluruh bejana kecuali dari emas dan perak ya kemudian dikecualikan dari emas dan perak itu yaitu kalau kita menyambung bejana yang pecah ya dengan menggunakan perak dengan syarat dua yaitu kebutuhan dan sedikit mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah sahabat awas sekalian, tetaplah di ruang dengar Anda di 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Alhamdulillah, telah kita dengarkan kajian kita pada pagi hari ini dari Al-Ustaz Didik Gelar Permana, Hafizahullah Ta'ala, yang telah melanjutkan pembahasan materi dari kitab Fiqhul Miyassar dan pada pagi hari ini beliau telah membahas tentang hukum yang berkenaan dengan penggunaan bejana emas dan perak dalam bersuci. Dan al dan alhamdulillah dari beberapa yang telah beliau sampaikan ada tiga poin yang akan anak ambil. Yang pertama, asal dari setiap perkara dunia itu adalah mubah hingga datang suatu dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Dan yang kedua, diharamkan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Dan juga selain dua hal itu tetap dilarang berdasarkan alasan dari hadis Rasulullah saw alaihi "Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah." Karena sesungguhnya emas itu adalah bagi orang kafir di dunia ini sedangkan untuk kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah diperbolehkan penggunaan suatu benda atau bejana, bejana yang disambung oleh emas dengan syarat kebutuhan dan sedikit. Baiklah sahabat dewas sekalian, da, Akhirnya kita berada di penghujung acara. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pemaparan kajian kita kali ini. Saya Bagas Wadi Pasha undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa lagi pada program yang sama. Jazakumullahu khairan kathiro. Stay tune terus at 107.7 Almatuk FM, Media Dakwah dan Tilawah. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan memasuki program kajian rutin pagi. Seratus tujuh poin tujuh, seratus tujuh poin tujuh, seratus tujuh poin tujuh, seratus tujuh poin tujuh. Alwaqu FM. Media dakwah dan tilawah. Media dakwah dan tilawah. Media dakwah dan tilawah. Media dakwah dan tilawah.